Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa dipertemukan dalam program belajar tauhid dan kita masuk pada pelajaran mengenai pembagian tauhid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana sudah dijelaskan pada pelajaran terdahulu bahwasanya tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususannya. Dan para ulama kita membagi kekhususan Allah itu menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu dalam hal rububiyahnya. Yang kedua adalah dalam hal uluhiyah. Dan yang ketiga adalah dalam hal asma wa sifat. Yang pertama, keesaan Allah dalam hal rububiyah atau yang bisa kita kenal dengan istilah tauhid rububiyah yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penguasa, pemelihara, pengatur dan pemilik rezeki yang ini bisa kita ambil dari misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Rabb seluruh sekalian alam, maka di dalamnya terkandung yaitu tauhid rububiyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dan iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu perkara yang telah menjadi fitrah manusia. Bahkan sampai orang kafir sekalipun orang-orang musyrikin jika kita tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala urusan, maka mereka menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaq la yaqulun la yaqulunna khalaqahunna la yaquluna la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan itu semua adalah Al-Aziz Al-Alim. Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui itu Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah bisa atau belum bisa memasukkan seorang menjadi seorang muslim dan belum bisa membuat dia e, dikategorikan sebagai orang yang beriman. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang musyrikin dalam surat Yusuf وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Dan tidaklah mereka, kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, kecuali dalam keadaan mereka itu berbuat kemusyrikan. Ditafsirkan oleh Ikrimah rahimahullah, bahwasanya tidaklah kebanyakan mereka, yaitu orang-orang musyrik beriman kepada Allah, kecuali dalam keadaan berbuat syirik. Apabila kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. dan itulah keimanan mereka yaitu iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat yang sama mereka juga beribadah kepada selain Allah, artinya mereka yaitu tidak beriman kepada Allah dalam hal uluhiyahnya. Dikatakan oleh Imam Ibn Abi Lais Al-Hanafi rahimahullah bahwasanya orang-orang musyrik Arab terdahulu telah mengakui tauhid rububiyah mereka pun mengakui bahwa bahwasanya pencipta langit dan bumi ini hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala bahwasannya sebagaimana pula wajib diketahui bahwa pengakuan terhadap Tauhid Rububiyah saja tidaklah mencukupi dan tidak bermanfaat kecuali apabila disertai pengakuan terhadap Tauhid Uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah dan benar-benar merealisasikannya dalam bentuk ucapan, amalan, dan keyakinan. Kemudian yang kedua yaitu jenis tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba seperti dalam hal berdoa, beristighosah, beristiadah, menyembelih, bernazar, dan lain sebagainya. Segala macam bentuk ibadah ini harus ditujukan oleh seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Syekh Al-Fauzan Habibullah taala menjelaskan mengenai kandungan tauhid dalam surat Al-Fatihah. Beliau katakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini mengandung makna-makna yang sangat agung. Di dalamnya terkandung ketiga macam tauhid yaitu alhamdulillahirabbil alamin yaitu mengandung tauhid rububiyah, Ar-Rahmanir Rahim dan Malik Yamiddin mengandung tauhid asma wa sifat. Ia kena udah ia kena stain mengandung tauhid ibadah sehingga surat Al-Fatihah ya yang setiap hari kita baca maka itu telah mencakup ketiga macam tauhid tersebut. Kemudian jenis yang terakhir yaitu jenis yang ketiga tauhid asma wa sifat yaitu kita wajib meyakini itu mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang maha sempurna, yang tidak diserupai oleh makhluknya. Di antara Asmaul Husna, maka yang paling utama atau yang menjadi poros dari seluruh Asmaul Husna dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid bahwasanya nama-nama yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah merupakan usul Asmaul Husna, yaitu pokok-pokok Asmaul Husna yaitu nama Allah yang di dalamnya terkandung sifat uluhiyah, kemudian nama Arab yang di dalamnya terkandung sifat rububiyah dan nama Ar-Rahman yang di dalamnya terkandung sifat ihsan, kedermawanan dan kebaikan atau kebajikan. Maka seluruh nama Allah Subhanahu wa taala itu berpusat, berporos pada ketiga makna tersebut. Kemudian juga ikhwas sekalian rahiman wa rahimakumullah. Satu hal yang harus kita pahami bersama bahwasanya di antara ketiga macam tauhid di atas, maka yang menjadi maksud utama dan pokok kandungan dari kalimat syahadat la ilaha illallah itu adalah tauhid al-uluhiyah sebagaimana bisa kita pahami dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari pemaparan-pemaparan di atas ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama bahwasanya pembagian tauhid bukanlah bid'ah bukan sesuatu yang baru dalam Islam. Kemudian yang kedua, bahwasanya para ulama biasa membagi tauhid menjadi tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Meskipun demikian, terkadang tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu dikelompokkan dalam satu jenis tauhid yang biasa dikenal dengan istilah tauhid fil ma'rifah wal isbat, yaitu tauhid dalam hal pengetahuan dan penetapan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa seni tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta. Kemudian yang berikutnya tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Maka ibadah apapun tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang berikutnya kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa bahwasanya tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil dari pelajaran di atas bahwasanya tauhid rububiyah adalah suatu hal yang telah terpatri dalam jiwa manusia dan itu merupakan dalil ya dasar hukum untuk mewajibkan tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang terakhir ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah dari apa yang sudah dipaparkan kita bisa mengetahui bahwasanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak cukup untuk menjadikan seorang sebagai muslim dan calon penghuni surga. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.